sandiwara radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-27 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Rifki sebagai Kiwatu Galong, Naryo sebagai Ratu Dulur, Francisca sebagai Ning Cilik, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Hana Pertiwi sebagai Sariti, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Setakling dan Sariti mengambil alih kekuasaan di perguruan pengemis tongkat merah dari tangan Ki Bongkol yang merupakan wakil Ki Alap Kadu Gampit. Juga diceritakan tentang Kayan Manggala yang mendapat gangguan dari suara seruling yang menyebabkan lenyapnya daging bakar untuk pengisi perutnya yang telah lapar. Kurang ajar. Pastilah sejak tadi peniup seruling itu memperhatikan diriku dan bukan tidak mungkin Peniup seruling itu adalah pemilik pondok ini. Jika begitu, baiklah. Baiklah, aku akan menghancurkan pondok ini sebagai balasannya. Hmm, yeah! Yeah! Yeah! Suara itu muncul lagi. Iya, dari sana arah suara itu. Aku tidak mau dipermainkan lagi. Akan kutangkap dan kuberikan hajaran kau pengacau. Hup. Suara seruling itu tiba-tiba saja lenyap kembali. Suruling itu benar-benar memiliki kepandaian yang sangat hebat. Nah, sepertinya aku mendengar suara orang di sebelah sana. Hei, eh, mereka agaknya semakin mendekat. Akan kulihat siapakah mereka. Tetapi akan lebih baik jika aku bersembunyi saja di semak-semak itu. coba-coba membohongi kami, Ning Cilik. <laughs> ayo, ayo, katakan ada apa. <laughs> Kenapa engkau kelihatannya begitu aneh berlarian ke sana kemari? <laughs> Iya, iya, iya, iya. Kami ini kan sudah tua, ya kan? Iya kan? Siapa bilang kalian itu masih muda? Kok kamu itu malah menentuk hidung seperti itu? Ah, ah, kakak berdua sudah bau tanah. walau, <laughs> walau, walau. Ah, kalom, eh, dengarlah itu. Injil itu memang tidak dapat disangkal. Kau harus mendekatkan dirimu pada yang aku. Malu dengan kikimu yang sudah semakin langka itu. <laughs> Wah, ah, jangan menghina aku, Dulur. Eh. Ah, justru bengekmu itu yang sudah dekat dengan tanah. <laughs> Siapa yang bengek? Aku kan cuma batuk. kakek-kakek pikun rupanya. Anak perempuan yang hampir sebaya denganku. Benar-benar tolol dan pengecut aku. Hei, eh, tapi seruling itu. Anak perempuan itu memiliki seruling di pinggangnya. Oh, monyet liar. Dia kayak mempermainkan aku. yang sudah bau tanah, aku pikun dan pantas untuk mempersiapkan kematianku. <laughs> Sudahlah, sudah. <laughs> Jangan menangis, Dulur. <laughs> Iya. Sebenarnya lah kita berdua ini memang sudah bau tanah. Bau tanah. kita berdua memang sudah sepantasnya mati. Kakek Watu lucu sekali. lucu sekali. Eh, kenapa kau mentertawakan kami? Ya, kenapa engkau mentertawakan kami? lucu saja dapat dipermainkan. <laughs> Apakah kakek berdua lupa siapakah kakek itu sesungguhnya? <laughs> kakek adalah sepasang iblis kembar yang ditakuti orang. Kenapa kakek jadi menangis? Kakek bukanlah orang lemah. <laughs> Oh, iya, iya. Ya, benar. Benar. Eh? Kita tidak boleh menangis, adik dulur. Eh? Kita tidak boleh menunjukkan kelemahan seperti tadi. Hah? Ayo adik dulur, kita adalah sepasang iblis yang ditakuti. Iya. <laughs> benar, benar Kakang Galong. Justru dengan kepala tua ini kita dapat menyapu puluhan laki-laki muda, ah. puluhan laki-laki perkasa. <laughs> aja, ya? Hah? Wah, <laughs> daging bakar ada dulur. daging bakar kakang dulur. Iya, walah. <laughs> Eh, tetapi hati-hati dengan gigi yang sudah langka itu. juga mencuri daging bakarku. <laughs> Aku mendengar <laughs> ada hewan aneh di hutan ini, Kakang dulu. <laughs> Iya, iya, iya, Benar, engkau benar. Uh, ah, Adi Kalong. Ah, ah, baiklah, aku yang yang meluncur menerjangnya berhasil ditepisnya hingga hancur. Dan tubuh dua orang kakek itu terus saja menyuruh ke semak-semak dan sekejap kemudian, mereka muncul kembali sambil masing-masing memegang sebuah lengan kain manggala yang nyaris tertutup pakaian kebesaran. Iya, iya, Banyak iya, anak ini yang tengah engkau permainkan, Ilik. Kau tidak bisa membohongi kami, eh, eh. Benar, Kek, benar. Monyet liar kau. Pencuri tidak tahu malu. Awas, jika aku mempunyai kesempatan, aku gunduli rambutmu. Ngincer! Kau akan menggunduli Ning Cilik. Patahkan tanganmu ini. Eh, berani kau? Ya, eh, eh. ku putuskan tanganmu ini. Hmm, ya. Sudah, sudah, Kek. Lepaskan saja tangannya. Sudah, Kek. Tetapi, ah, hmm, dia jahat dan menjijikan. Anak ini gemar <laughs> Jika sekarang dia tidak berbahaya lagi. <laughs> ah, apa yang terjadi dengan diriku? Ah, tenagaku, tenagaku rasa-rasanya lenyap. Ah, setan, pastilah ini karena totokan kakek tua gila itu. Heh, bocah, benar-benar menggelikan. Apa yang telah kau tuduhkan padaku? Hmm? Pencuri, engkau adalah pencuri. Itu daging dimakan kakek itu adalah daging yang tengah aku bakar. Itu itu adalah daging milikku. <laughs> Lucu sekali. Apa kau bilang? <laughs> Daging itu adalah milikku. milik siapa? Milikku. <laughs> Lucu sekali. Lucu sekali. Coba, coba kau katakan sekali lagi. Aku ingin mendengarnya. Setan. Jika saja kekuatanku telah kembali, aku akan gunduli kepalamu engkau lucu sekali, bocah. Uh, uh, makanlah. Ini, aku rasa daging ini masih cukup hangat. Uh, dan walaupun nyenyak sekerat, cukup untuk mengganjal perutmu yang lapar. Uh, ayo, ambillah daging milikmu ini. Uh, ambillah. Bodoh, benar-benar bodoh. Aku menjadi tertawan mereka. Tentu saja pantas ditertawakan. Iya, pondok itulah pondoknya. Dan Akulah yang justru mencuri. Hei, kenapa engkau jadi terdiam begitu? Ayo, ambillah daging ini. Lumayan untuk mengganjal rasa laparmu. Tidak, aku aku tidak lapar. Engkau tidak perlu malu-malu. Ayo, ambillah bocah, ambillah. Aku bukan anak kecil lagi. Hmm. Jangan panggil aku bocah. Usiaku tidak berbeda denganmu. Heh, siapa bilang? Usiaku sudah 15 tahun. Sedangkan engkau, hmm, Paling-paling 11 tahun. 13. Usiaku sudah 13 tahun. Nah, betul tidak? Usiamu masih jauh di bawah usiaku. Hanya saja pakaianmu itu <laughs> lucu sekali. <laughs> Pengemis itu mengamuk lagi. Ayo, ayo, kita lihat kakang dulur. Hah? Kau juga ning? Iya, iya. Ayo, mari digalong. Hup. Hup, hup. Ah, ingat tugasmu Neng Cilik. Kau pergilah dari tempat ini, bocah. Hup, hup. Ning Cilik, anak perempuan berusia kurang lebih 15 tahun itu, membebaskan Kayan dari pengaruh totokan Watu Galong. Dan sesaat kemudian, ia berkelebat meninggalkan Kayan Manggala siapakah mereka itu sesungguhnya? Dan ah, apakah yang mereka kerjakan di tengah hutan seperti ini? Uh, dan uh, pengemis, pengemis mengamuk. Ah, uh, sudahlah, semua itu bukan urusanku. Gara-gara perempuan cerewet dan liar, aku terhenti cukup lama. Aku akan melanjutkan perjalananku ke kota Rupada sesuai dengan keterangan cantrik pokan gua larang. Hup! kemudian melanjutkan kembali perjalanannya berlari cepat menuju arah timur, arah kota Rupada, Menjelang sore hari, ia tiba di gerbang kota Rupada. Oh, inikah dia kota Rupada? Rasanya, aku menemukan arah yang benar. Tapi, ah, perutku, perutku lapar sekali. Ah, apa yang bisa kumakan di tengah kota seperti ini? tidak ada binatang buruan. Dan untuk membeli makanan pun, aku tidak mempunyai uang. Eh, apa ini? Yang Agung, daging bakar. Bagaimana bisa tiba-tiba saja daging bakar ini berada dalam kantungku? Uh, uh, iya, iya, pastilah. Ini adalah ulah dari perempuan bawel itu. Dia yang meletakkan daging bakar ini ketika membebaskan totokanku. Uh, tidak ada salahnya jika daging ini aku makan. Toh, anak itu tidak memperhatikan aku, juga kakek-kakek gila itu. Ah, mm. Kita tinggalkan dahulu Kayan Manggala yang telah tiba di kota Rupada. Sekarang marilah kita kembali mengikuti perjalanan dari Raden Sakapalwaguna yang meninggalkan Gua Larang pada pagi hari. Prawira dari Mataram yang telah lama ditinggal istri dan anaknya itu memacu kudanya bagikan terbang. Dan eh, memang saat itu sang Mahawira berada di punggung si tunggul kuda ajaib yang ditemukan istrinya di gunung Bukit Tunggul. Kurangi kecepatan narimu Tunggul. bangsa kapal Waguna memacu kudanya menuju kota Rupada. Sehingga belum lagi tengah hari, ia telah tiba di tengah kota Rupada. Di mana aku dapat menemukan Kakang Setak Keling dan istrinya? Aku tidak mungkin bertanya pada para pengemis tongkat merah yang berkeliaran di jalan, karena mungkin akan timbul keributan jika Kakang Seta sudah bertumbukan dengan mereka. sekali pengemis berkeliaran. Iya, mereka semua adalah pengemis tongkat merah. Oh, itu Sariti. Ia sedang bercakap-cakap dengan salah seorang anggota tongkat merah. Ya, ya, ya. Kakak Sariti! Oh, engkau adik Saka. Kebetulan sekali. Oh, kebetulan? Ada apa? Marilah kita bicara di sana. Eh, Paman Jati, Paman Jati dapat langsung saja ke markas. Kita bicara di sana nanti. Baik, Nyai. Mari adik Saka. Kakanda Seta pun tengah menantikan dirimu. Dan kami baru saja mengutus seseorang untuk memanggilmu kemari. Apakah itu ada hubungannya dengan gejolak dalam perguruan? Hei, kau... Uh, kau sudah mengerti? Tadi, pagi-pagi sekali, kami menemukan seorang pengemis tongkat merah yang tewas di muka gerbang padepokan. Iya. Dan di tangannya menggenggam kain ini. Ini. Lihatlah. kakek. Oh, ini adalah uh, ini adalah potongan kain dari kakekku. apa ini? Jantung Sariti serasa berdetak ketika melihat guratan tulisan yang terbuat dari darah yang telah mengering. Sariti menghubungkan potongan kain yang diketahui milik kakeknya dengan darah yang telah mengering. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.